Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Imam As-Sa'di rahimatullah alaihi Terakhir kita ambil kemarin penyelesaian terhadap kaidah yang sangat besar dan juga berfaedah dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kaidah al ashru fil ibadah muharraman hatta yat dalil ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah itu diharamkan sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Kaidah yang kedua, wal asl fi jami'il asya' ghair ibadah mubah. Dan hukum asal semua perkara selain ibadah itu boleh. Hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha. Hingga datang dalil yang mengharamkannya. Itu sudah kita selesaikan, sudah kita clearkan. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Pembahasan ini tidak kalah pentingnya dan sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat kata beliau di situ al-ahkamul usuliyyati al-ahkamul usuliyyatu wal furu'iyyatu la tatimmu illa bi amrayn. Hukum-hukum inti ataupun cabang hukum yang sifatnya pondasi inti atau hukum yang cabang itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya dua perkara Paham ya? Jadi suatu hukum baik hukum tersebut hukum inti atau hukum cabang tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara. Pertama, wujud surut adanya syarat-syarat, terpenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, wantifaul mawani. Nah, yang kedua adalah apa? Hilangnya bersihnya dari faktor-faktor yang menghalanginya. Jadi yang pertama apa? Terpenuhi syaratnya. Yang kedua, bersih dari faktor yang menghalang-halanginya atau faktor yang menghalangi hukum tersebut. Paham maksud ini ya? Nah, contohnya ini. Ada orang yang memberikan sesajian pada pohon. Ada pohon besar, ada orang datang ke situ ngasih sesajian di situ. Memberikan sesajian tumpeng atau semisalnya, antum jangan vonis dia kafir langsung, bapak kafir, nggak bisa. Hukum atau bukan itu? Hukum. Kenapa nggak bisa? Dicek dulu. Jangan-jangan syaratnya belum terpenuhi. Jangan-jangan ada faktor yang menghalang-halangi untuk difonis. Paham maksudnya? Paham ya ada gambarannya? Jadi orang kalau memfonis, menghukumi itu nggak sembarangan. Karena al-hukmu al syai' far'un 'an tasawwurihi. Dan kita lewati dulu ya. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau orang belum tahu gambarannya kok menghukumi, gagal paham. Ya Syekh, ya Ustaz, bagaimana keadaan si fulan? Hizbi. Dia enggak kenal si fulan siapa, gambarannya enggak punya juga, enggak pernah ketemu, enggak pernah dengar si fulan. Paling selamatnya wallahu alam kalau enggak tahu. Karena sudah masuk dalam kategori hukum gitu loh menghukumi. Paham maksudnya ya? Jadi kalau suatu hukum itu baik hukum yang inti, yang asal ataupun hukum yang cabang, itu nggak akan bisa diterapkan kalau apa? Kalau tidak terpenuhi dua perkara ini. Pertama, terpenuhi syaratnya. Kedua, hilang penghalang-penghalang yang menghalangi untuk apa? Nah, menghukumi tersebut. Paham belum? Nah, jadi wujud surut wa intifa'ul mawani'. Terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya. Paham belum? Penghalang untuk difonis itu enggak ada lagi dia itu. Paham belum? Kita tanya lagi, bapak ini enggak tahu toh kalau nyembah pohon itu sesajen pada pohon itu syirik. mana enggak tahu. ya, selama ini setahu ana cuman ini boleh itu. Nah, berarti bodoh ya kan? Kebodohan itulah faktor yang menghalangi untuk kita fonis itu loh. Al-jahlan itu. Jadi enggak sembarangan. Antum datang, Pak ini haram nih Pak, Bapak kafir Pak. bunuh nanti bisa. Bisa saja dibunuh atau dipukul. Karena posisi kita kan nggak tahu dia itu orang yang berilmu atau belum. Ternyata cuma ikut-ikutan itu loh. Kroco-kroco istilahnya ikut-ikutan. Eh, ngasih sesajen itu tumpeng atau yang semisalnya ternyata orangnya bodoh nggak tahu hukumnya. Yang seperti ini perlu diperhatikan kalau fikum. Allah musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa hadza aslun kabirun muttaridun." Ini adalah dasar pokok yang besar dan juga bisa dipastikan. Al-ahkam semua hukum-hukum yurja' ilaih fil usul al furu'. Semua hukum-hukum itu kembali kepadanya, kembali kepada apa? Naam, landasan pokok dasar yang penting ini baik dalam perkara usul, perkara inti maupun perkara cabang, semuanya hukumnya kembali kepada dasar pokok yang inti yaitu apa? Terpenuhi syarat hilang penghalangnya. Nah, barakallahu fikum terpenuhi syarat hilang penghalangnya. Naam. Ewa. Pak. Nah, lihat di sini. Famin fawaidihi maka termasuk faedah-faedahnya anna katsiran min nususil wa'di bil jannah. Sesungguhnya banyak sekali dalil-dalil yang menetapkan apa janji ke surga. Tapi kan harus apa? Orang dapat janji surga itu dia masuk surga itu kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kaidah dua kaidah tadi itu dua istilah dua syarat lah. Dua syarat tadi itu penting untuk menghukumi sesuatu. Si fulan ini penduduk surga. Nah, misalkan si fulan ini calon penduduk surga misalkan. Insya Allah dia termasuk penduduk surga. Tapi lihat dulu, terpenuhi enggak syaratnya? Hilang enggak penghalangnya itu. Paham ya? In dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum wujudus syurut wa intifaul mawani'. Mau salah ini ya. Nah, terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalangnya. Tayyib, kan itu seperti itu. Kita lihat. Au tahrimin nar atau haramnya Nah, api neraka bagi seorang ini juga kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya. Au nahdhalik atau yang semisal itu. Wa warada fi ba'dhin nusus tertibuha ala a'malin la takfi wahdaha. Ini. Dan sungguh telah datang pada sebagian dalil mengenai apa? Urutan atau istilahnya eh, urutan-urutan terhadap amalan-amalan itu terkadang gak cukup dengan sendirinya. Jadi semata-mata amalan saja itu gak bisa seseorang masukkan dalam surga. Seseorang masuk dalam surga itu bukan semata-mata karena amalannya. Ada orang sholat, puasa, zakat. Ternyata sholatnya nggak ikhlas, ya nggak. Kemudian zakatnya juga nggak ikhlas, puasanya nggak ikhlas, nggak mutabaah. Diterima nggak? Padahal amalan ada. Oleh karena itu orang masuk surga itu bukan karena semata-mata apa? Amalannya, tapi karena apa? Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan la yanjua ahadun minkum bi amalih Eh, la yadkhulul jannata ahadun minkum amalih wala anta ya Rasulullah qala wala ana. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang masuk surga itu semata-mata hanya pengganti dari amalannya, bukan. Oh ya, maksudnya itu bukan semata-mata amalannya itu. Tidak engkau ya Rasulullah wala ana ya Rasulullah, tidak pula aku. Illa an yataghammadan illa an yataghhammadani Allah bi rahmatin minhu fadlih. Hanya saja bedanya yang membuat kita semuanya itu masuk surga. Nah, itu apa? Karena karunia Allah Ta'ala dan keutamaannya itu. Paham ya? Kalau cuma amalan, banyak orang beramal. Banyak, tapi amalannya kan belum tentu diterima. Kalau apa? Kalau tidak terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya. Kembali ke kaidah tadi itu. Paham belum? Misalkan taruhlah ada orang yang dia itu sholat. Apakah kita pastikan sholat diterima? Tidak bisa pastikan. Lihat dulu, ada nggak penghalangnya? Terpenuhi enggak syaratnya? Kan itu. Seperti itu. Kita kembali lagi. Balabudda min minan dimamil iman wa amalin ukhar laha. Bahkan suatu amalan-amalan itu akan mendapatkan hasil dan menghasilkan itu harus digabungkan dengan keimanan dan juga amalan-amalan yang lain untuknya. Jadi kalau cuma semata-mata amalan enggak bisa gitu loh. Paham belum? Tapi benar dengan sebab amalan benar karena orang masuk surga tanpa amalan enggak bisa bukan cuman bukan semata-mata amalan itulah yang membuat orang masuk surga, tapi karena karunia dan keutamaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mahum. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kadzalika fi nususin katsirah tardib dukhulin nar. Seperti itu pula pada nas-nas yang sangat banyak mengenai apa? Nah barakallahu fikum sebab masuknya ke dalam api neraka. Nah, ini juga bukan semata-mata amalan juga. Ada orang minum khamr, apakah kita pastikan masuk neraka dia? Belum tentu, cek dulu. Jangan-jangan dia dipaksa minum khamrnya. Ya enggak? Kalau dipaksa, hilanglah di situ faktor yang mengharuskan dia masuk neraka karena terpaksa. Sehingga apa masuk dalam kategori apa? Ada mawani. Paham ya? Penghalang dia enggak bisa kita katakan masuk neraka kenapa? Karena ternyata dia terpaksa. Paham belum? Wa illa kalau kita perhatikan amalannya amalan penduduk neraka kan itu. Tapi itu pastikan nggak bisa, kecuali yang dipastikan oleh dalil. Paham maksudnya? Paham soal ini ya? Jadi semuanya untuk kita pastikan ini penduduk neraka, ini penduduk surga butuh apa? Dalil. Contohnya al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah. Al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga mendapatkan kabar gembira masuk surga. Itu bisa dipastikan itu. Enggak perlu ragu lagi antum. Paham ya? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Pak, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Empat ini ya. Tambah enam lagi. Nah, enam ini siapa yang masih ingat? Sudah empat, tambah lagi. Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid? Sa'ad bin Abi Waqqas benar, terus Sa'id bukan Sa'ad, Sa'id bin Zaid terus Abdurrahman bin Auf terus Abu Ubaidah bin Jarrah terus Zubair bin Awam terus satu lagi Apa? Satu lagi. Talha bin Ubaidillah. Ini kita pastikan karena dipastikan oleh dalil itu ya, al-mubasysyaruna bil jannah. Dikasih kabar gembira masuk surga. Yang dikasih kabar keburukan dia penduduk neraka ada enggak yang dipastikan? Banyak Abu Lahab di antaranya. Ya enggak? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya kan? ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad itu jelas Abu Talib antum ragu enggak kalau dia di neraka ragu atau enggak enggak boleh ragu paham ya kenapa karena dipastikan dengan dalil sudah telah ditetapkan dengan dalil sesuatu yang ditetapkan dengan dalil itu ini penduduk neraka ini penduduk surga harus kita yakini enggak boleh kita ragu lagi Antum ragu enggak kalau Abu Bakar di surga? Antum masuk ragu ya nah, Berarti gagal paham. Kalau yang dipastikan dengan dalil jangan ragu lagi. Contohnya yang global, semua kaum ini di surga, benar enggak? Ayo. Untuk per individu, si fulan kemarin meninggal dunia. Lah si fulan bagaimana? Salatnya rajin, dia sunni salafi, Masya Allah, sabitin misalkan, pasti masuk surga. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Karena harus dengan dalil memastikannya. Semoga dia termasuk penduduk surga. Itu boleh mendoakan karena masih kaum mukminin. Tapi kalau mau dipastikan global, semua kaum mukminin pasti di surga, itu benar. Semua orang kufar pasti di neraka. Semua orang-orang munafikin pasti di neraka, itu benar. Paham maksudnya ya? Tapi kalau untuk per individu butuh rincian yang khusus itu enggak sembarangan. Terutama kita enggak mengetahui akhir hayatnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalaupun seandainya ada orang dia sholat-sholat. Ya, cuman dia posisi ketika meninggal tuh dalam keadaan minum khamer, Mendem dia mabuk gitu ya. Meninggal dunia black gitu mati gitu ya. Posisi minum khamer, Berarti kan pelaku dosa besar. Pasti dia di neraka. Boleh nggak gitu? Kita cuma bisa mengkhawatirkan, kita khawatir aja kalau dia nanti disiksa karena perbuatannya. Ya semoga Allah mengampuninya. Karena dia masih muslim itu loh. Itu malah bagus, tapi kalau memastikan butuh dalil. Paham maksudnya ya? Kalaupun seandainya atau memastikan yang global, yang umum. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Ini bagus sekali pembahasannya ya. Karena biar orang itu hati-hati itu enggak bermudah-mudahan untuk memfonis atau yang semisalnya. Naam. Awil khulut fiha ala a'malin la tastaqil bihadzal hukm. Atau seseorang kekal di dalam api neraka eh, disebabkan karena amalan-amalan itu juga tidak bisa sendirian. Nah, dalam artian semata-mata amalan itu dengan apa hukum ini nggak bisa ditentukan langsung kecuali apa kecuali terpenuh syarat-syaratnya hilang penghalangnya balabudda fiha min wujudi syurutiha wa intifa'i mawani'iha ini penting ini ini penting ini ya bahkan harus nah barakallahu fikum seseorang itu masuk surga atau seseorang itu masuk neraka itu manakala apa terpenuh syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya mahum insyaallah ayo na barakallahu fikum karena terkadang terkadang ya dia sudah melakukan suatu amalan, terpenuhi syaratnya semuanya, tapi ada penghalangnya. Contohnya, dia sudah safar. Dalam keadaan safar, dia berdoa, menadahkan tangannya, mengarahkan tangannya ke arah langit, berdoa ya Rabb ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku berdoa. Itu termasuk sebab dikabulnya doa ya. Safar, puasa lagi dia ya. Kemudian sudah mengarahkan apa tangannya ke arah langit. Itu termasuk apa? Sudah menempuh syarat-syarat dikabulkannya doa, tapi ada penghalang. Wa masrabuhu haram. Wa mat'amuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ini mawaniknya. Jadi kalau cuma syarat saja enggak cukup gitu loh. Ternyata dia berdoanya enggak dikabulkan. Kenapa? Minumannya haram. Makanannya haram. Pakaiannya haram. Dikasih makan dari harta yang haram. Paham ya? keseharian itu makan dari semua harta yang haraman istilahnya gitu. Nah, itu termasuk faktor apa? Penghalang doa. Berarti syaratnya terpenuhi, penghalangnya masih ada, enggak bisa terwujudkan. Paham maksudnya? nam seperti itu. Ikhwan Fitnas din dan Kita lihat berikutnya. Kata beliau wa bihadzal asli yandafi iradatun turadu ala amsalin hadin nusus. Allah. ala amsalin hadin nusus. Dengan landasan pokok ini yang dapat maka tertolaklah teratasi terkendalikan keinginan-keinginan nah barakallahu fikum yang didatangkan yang semisal dengan apa dalil-dalil ini maksudnya bagaimana maksudnya semua dalil yang di dalamnya berisikan ansaman ataupun kabar gembira dengan surga, ancaman dengan neraka, itu pun apa? apabila terpenuhi berapa berapa perkara ini, Dua perkara. Apa yang pertama? Awa, terpenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua? Hilang-hilang hilang penghalang-penghalangnya. masalah ini ya, dua perkara ini penting sekali ini. Nah, wal jawab sahih fiha an yuqal. Jawaban yang benar dalam masalah ini dikatakan ma dzukira fil nusus as-sahihah min al-wa'd wal wa'id fa huwa haqqun. Semua yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih berupa wa'd, itu berupa janji, wal wa'id ancaman, fahuwa hakun itu benar sudah. Kita enggak boleh ragu lagi. Allah taala mengancam orang-orang yang dolim dengan laknat. Benar, ya enggak? Allah taala mengancam orang-orang yang kafir dengan api neraka. Benar, bahkan dijanjikan untuk mereka itu. Allah taala mengancam bagi orang-orang yang berbuat apa? enam dosa-dosa besar dengan ancaman neraka misalnya itu benar juga. Paham ya? Tapi untuk kita memastikan itu butuh apa? Butuh renungan kembali. Kalau nggak ada dalil yang nas, maka kita kembali ke global itu caranya. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa dzalikal amal wa dzalikal amalu mujibun lah." Kata beliau, dan amalan tersebut adalah faktor yang mewajibkan atau yang mengharuskan dia untuk apa? mendapatkannya. Paham ya? Faktor yang mengharuskan dia untuk mendapatkan surga berarti amalan salehan itu. Faktor yang mengharuskan dia eh, barakallahu fikum berakibat dia mengharuskan untuk masuk ke neraka ya karena amalan-amalan jelek atau kekufuranan itu seperti itu. Naam. Walakin labudda min wujud syurut kulliha. Ini penting. Akan tetapi harus adanya syarat-syarat seluruhnya. Ingat-ingat ya, kalau mengandalkan syarat saja, terpenuhi syarat itu belum bisa terwujudkan kalau ada penghalangnya. Paham Sebaliknya, kalau penghalang-penghalangnya sudah clear, enggak ada penghalangnya, tapi syaratnya enggak terpenuhi, enggak terwujudkan juga. Paham Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Walakin labudda min wujudi syurut kulliha wa intifa'il mawani'." Tapi harus terpenuhi syarat-syaratnya seluruhnya dan hilangnya penghalang, tidak adanya penghalang. Fa innal kitab wa sunnata qad dalla dalalatan qati'atan 'ala anna man ma'ahu imanun sahihun la yakhlut fin nar. Maka sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah dua-duanya telah menunjukkan dengan penunjukan yang pasti, akurat bahwasannya barang siapa yang orang itu bersama dirinya keimanan yang benar, dia tidak akan kekal da dalam apa api neraka. Benar enggak itu? Ayat nah, Hatta walaupun keimanannya sekolah darah, sekecil biji sawi pun keimanan ada pada orang tersebut, itulah faktor yang membuat dia tidak kekal dalam api neraka. Mahum insyaallah. Ayo na'am. Kama dalal kitab sunnah annal musyrika muharramun alaihi duhul jannah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah bahwasanya orang musyrik itu haram bagi dia masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma dhalimina min ansar. Artinya, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala haramkan bagi dia apa? surga. Paham ya? Nam haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Dan tempat kembali mana? neraka. Wa malid zalimina min ansar. Bagi orang-orang zalim, orang musyrik itu enggak ada seorang penolong. Mahfuz insyaallah, enggak ada penolong, enggak ada pelindung. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa ajma'a 'ala dzalika as-salaful wal a'immah dan para salaf serta para imam mereka sepakat bahwasannya al musyrik nah barakallahu fikum ini syiriknya syirik akbar diharamkan bagi dia masuk surga. Tapi ini dengan catatan apa? Kalau dia tidak taubat sebelum meninggalnya. Kalau tobat lain lagi urusannya kan itu. Naam. Kata beliau wa annahu. Kita lihat apa maksudnya wa annahu itu bahwa itu Syekh Ibnu Saimin menjelaskan bahwa itu yakni wa dalal kitab sunnah ala annahu maksudnya itu. Dan sungguh Al-Qur'an sunnah telah menunjukkan bahwasannya qad yastami'u fil syakhsil wahid imanun wa kufrun. Terkadang terkumpul pada satu orang satu orang terkumpul padanya apa keimanan dan kekufuran. Ya enggak? Nah, dia beriman, cuma terkadang melakukan perbuatan kekufuran. gitu loh. Wa khairun wa syarrun. Dia orangnya baik, cuma terkadang melakukan perbuatan kejelekan. Terkumpul berarti kan? Seperti itu. Wa mujibatul thawab wa mujibatul iqab. Orang satu orang ini terkumpul padanya apa? Faktor-faktor yang mengharuskan dia dapat pahala dan faktor-faktor yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman. Terkumpul pada orang tersebut. Wa dzalika muqtadan nusus wa muqtada hikmatan muqtada hikmatillahi wa rahmatihi wa adlih. Itu semuanya tentunya adalah apa? Adalah merupakan na barakallahu fikum keharusan eh, dari dalil-dalil yang ada dan juga merupakan akibat atau keharusan nah daripada apa? hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari Allah taala menciptakan surga dan neraka itu kan di balik ciptaan tersebut ada hikmah. Hikmahnya apa hikmahnya? Ada penduduk surga, ada penduduk neraka, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang kafir, ada yang musliman itu. Coba kalau semuanya misalkan mukmin, semuanya muslim, mukmin semuanya, kamil iman, imannya sempurna. Kira-kira neraka ada enggak manfaatnya? Kalau di secara akal enggak ada manfaatnya. Tapi Allah taala menciptakan surga dan neraka itu ada hikmah, ada tujuannya. Oleh karena itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang munafik. Paham ya? Seperti itu. Jadi di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada hikmah, ada tujuan di balik itu semuanya. Ima tujuannya atau hikmahnya kita mengetahuinya, ima kita tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fiikum ya. Kita lihat sini. Kata beliau, ini merupakan apa? Merupakan enam pengaruh atau yang dihasilkan daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia-Nya serta keadilannya. Naam. Wa min furu'i hadzal asl termasuk cabang dari kaidah asal ini, cabang-cabangnya apa saja? as shalatu la tasih hatta tujada syurutuha. Ha. Tujada syurutuha. Artinya salat itu tidak sah sampai apa? Sampai dijumpai syarat-syaratnya. Paham Nah, dia sholatnya persis seperti sholatnya Rasulullah. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya persis sesuai dengan dalil sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi ternyata dia sholat duhur jam 10 pagi. Wah, ana mau kerja ini enggak mungkin Allah tak. Langsung aja lah sekarang jam 10 sholat duhur. Sholatnya persis sesuai dengan sifat sholat Nabi itu persis sudah. Tapi sholat duhur jam 10. Terpenuhi syaratnya enggak? Enggak terpenuhi syarat berarti gagal dia. Enggak sah salatnya. Nanti suruh ngulangi lagi kalau udah datang waktunya. Paham maksudnya itu? Ini bagus sekali ini contohnya ini. Salat contohnya salat, enggak sah salatnya sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Wa arkanuha dan rukun-rukunnya. Wa wajibatuha dan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat tersebut. Wa tantapi mawani'uha dan sampai apa? penghalang-penghalangnya itu hilang. Paham ya? Hilang penghalang-penghalang untuk diterima solatnya, Paham ya? Nah, kalau ada penghalangnya berarti enggak diterima solatnya. Contohnya, dia solat tepat waktu. Tepat waktu dia enggak sembarangan, tepat waktu. Kemudian solatnya tapi tidak di atas taharah. Paham ya? Tidak di atas taharah. Ada enggak penghalang untuk diterima sholatnya itu? Penghalangnya apa? Karena tidak di atas taharah. Gitu loh maksudnya. Jadi Terkadang sholatnya memang persis sesuai dengan dalil lah taruhlah. Tapi dia karena tidak terpenuhi syaratnya nggak diterima sholatnya gitu. Dan lihat lagi. Kata beliau wahya apa itu mawaniknya itu wahya mubtilatuha pembatal-pembatal sholat allati turja ilal ikhlal bi mimma yalzam fiha au fi'li manhiyin anhu fiha bi khususiha pembatal-pembatal salat tersebut imma dikembalikan kepada apa? Kepada kerenggangan. perbuatan dia nah barakallahu fikum nah meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan atau dia malah justru mengerjakan perkara yang diharamkan di dalam salat tersebut secara khusus. Itu itu termasuk apa pembatalnya. Nanti akan disebutkan oleh beliau contohnya. Nomor dua bawah itu Syekh Muhammad bin Shalih al menyebut bawah itu qaulu au fi'li manhiyan anhu fiha bi khususiha. Ucapan beliau atau orang tersebut melakukan perbuatan yang haramkan secara khusus kita lihat maksudnya apa hadal qayd muhim ikatan atau syarat seperti ini penting nah barakallahu fikum penting li'anna al-manhiya anhu dikarenakan sesuatu yang dilarang itu umuman la nah kata beliau li'anna al-manhiya anhu umuman la yufsidul ibadah ini karena kalau larangan itu sifatnya umum itu tidak merusak ibadah. Tapi apa? Dia berdosa kalau dia melakukannya. Contohnya, seorang lelaki memakai sutra haram nggak? Larangannya ini umum atau ketika sholat saja? Umum. Ingat-ingat umum. Berarti kalau ada orang sholat pakai jubah haramain, contohnya jubahnya haramain, potongan Saudi, kainnya kain sutra. Allahu Akbar. Sampai selesai sholatnya. Sah nggak sholatnya? Sah. Hanya saja dia berdosa karena menggunakan pakaian yang haram. Ini berarti menunjukkan larangannya itu umum gitu loh. Berbeda kalau larangannya khusus, bi khususiha. La tusallu ilal kubur wa la tadrisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Ini larangan khusus. Larangan khusus salat menghadap kuburan. Kalau ada orang salat menghadap kuburan, walaupun salatnya persis sesuai dengan sifat salat Nabi, batal enggak salatnya? Batal plus berdosa. Bedakan ya. Berarti larangan ada berapa kesimpulannya? Hah? Ada berapa berarti kesimpulannya? Dua. Larangan yang umum tidak merusak ibadah. Hanya saja kalau dia melakukannya berdosa. Ibadahnya sah. Larangan yang khusus dia merusak ibadah yang apa? Yang di dalamnya ada larangan tadi, tadi itu. Plus berdosa juga. Mahum soal nih Ayo, na'am. ini mudah sekali dengan cuman perlu anda renung. Sudah kita lewati sebenarnya, cuman beda kata-kata saja di sini. Nah, kata beliau, faham sebagai contoh. Sebagai contoh di situ antum perhatikan baik-baik sebagai contohnya, lau anna rajulan wa huwa yusalli nadhara ila ila imra'atin ajnabiyah anhu nam nadhara syahwatin. Ini contohnya ini. Kalau ada orang salat, ketika salat dia melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan melihat yang syahwah, maksudnya Benar-benar dia ingin melihat perempuan tersebut. Mungkin enggak salat melihat perempuan itu? Ya mungkin aja. Pintu ini makanya kalau salat tak suruh nutup. Paham ya? Misalkan pintu dibuka ada orang sawah, orang perempuan lewat misalkan tak belum lihat ini. Nah, misalkan, paham ya? Misalkan seperti itu kan mungkin. Nah, bagaimana seperti itu? Fa inna salata la tabtul. Salatnya enggak batal. Dengan perbuatan tersebut bidzalik. Dengan perbuatan tersebut salatnya enggak batal lakin lakin fi'luhu haram perbuatan dia tadi itu haram. Dia sholatnya sah, cuman dia berdosa gitu loh. Apa maksudnya? Nah, oleh karena itu Kenapa pintunya seringnya tak suruh nutup kalau pas siang atau pagi atau semisalnya karena mengganggu ketika sholat yang di belakang ini. Anak pengalaman walaupun anak nggak kesini, secara secara tidak langsung itu biasanya ini kalau terbuka itu kan sana itu kan banyak pemandangan itu. Seharusnya dia ngeliat arah sujud lihatnya ke depan sana ini. Namanya. Walaupun anak enggak di situ tapi kan mungkin pernah lihat orang sholat di situ gitu loh. maksudnya ya? Makanya suruh nutup biar lebih aman. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana Isa? Sholat kok malah melihat perempuan ini bagaimana nih? Sholatnya sah atau batal? Batal? Sah. Cuman dia berdosa. Karena larangan yang melihat perempuan ajnabiyah di sholat atau di luar sholat juga. Paham ya? Ketika sholat ataupun di luar sholat. Berarti larangannya umum atau khusus? Umum. Kita lihat li'anna tahriman nadar ilal marah al-janabiyyah laisa muqayyadan bima idha kanal insanu fis salatin Allah. dikarenakan pengharaman melihat perempuan al ajnabiyah perempuan yang bukan mahramnya ini bukan sebatas dikasih ikatan pada ketika orang itu sholat saja Amlum. belum jadi bukan semata-mata ketika dia sholat, baru dilarang itu enggak hatta dia sholat ataupun di luar sholat dilarang nah dilarang Ewa. ketika sholat ataupun di luar sholat dilarang juga apa ah, maksudnya ya? Oleh karena itu, kalau larangannya umum nggak ngerusak ibadah. Cuman ibadah tadi itu sah, cuman dia berdosa gitu loh karena melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Mohon salah. Ayo na'am kalau fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini, ayo. Ayo, naam. Apa kata beliau di sini? Kata beliau, walau anna insanan qara'a al-Qur'an wa huwa raqi' aw sajid. Kalau ada orang dia itu salat, eh, ada orang dia itu baca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau sujud. Perhatikan Bapak ini. Kan kalau solat itu kan nggak boleh baca Al-Qur'an. Eh? San? Kalau solat itu kan nggak boleh baca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud. Yang dibaca itu bacaannya. Antum ketika ruku malah baca surat Yasin misalkan. ini Yasin misalkan antum baca. Pelan ataupun keras sama saja. Berarti baca Al-Qur'an kan? Hukum asalnya di dalam sholat itu kiraatul Quran setelah setelah apa? Surat Al-Fatihah. Ruko sujud gak boleh baca lafadz Al-Quran. Paham ya? Lah bagaimana kalau kita berdoa Ustaz misalnya Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar Itu kan ada dalam Al-Quran. Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam, hafizallahu taala wa ra'ah, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Kalau dia ketika sujud membaca doa tersebut niatnya adalah berdoa, bukan baca Al-Quran, tafadhal. Tapi kalau dia niatnya baca ayat Al-Qur'an enggak boleh. Amlum. Ketika ruko sujud itu enggak boleh baca Al-Qur'an. Oleh karena itu para ulama sebagian mereka biar selamat yang Rabbana atina fid hasanah dikasih Allahumma Allahumma Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabanna. sehingga sudah terbedakan antara ayat dengan doa kalaupun dia membaca doanya langsung seperti ayat persis tapi niatannya hanya berdoa boleh itu kesimpulannya tapi kalau menyengaja atau lagi sujud malah baca surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil misalkan. Gimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Paham maksudnya nih? Kita lihat ini. Kata beliau, "Walau anna insanan qara'a al-Qur'ana wa huwa raki'u sajid." Kalau seandainya ada orang baca Al-Qur'an dalam keadaan dia ruku atau sujud, jumhur ulama mayoritas para ulama berpendapat ala anna salatahu la tabtul. Salatnya enggak batal. Salatnya enggak batal. Jadi jumhur ini. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama yang lainnya yaqul mengatakan bibutlani salati, batal salatnya. Ini pendapat yang kedua. Jumhur ulama mengatakan enggak batal salatnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau sebagian ulama yang lainnya mengatakan batal salatnya. Telah sini Kenapa kau batal? Li'annahu manhiyun an atul Qur'an bi khususihi fi hal ruku' was sujud. Karena dilarang membaca Al-Qur'an secara khusus ketika apa? Ruku' dan sujud. Yang diperbolehkan itu berdoa. Paham ya? Nah, ya kan? Ewanam. Ya, Keadaan seorang hamba yang paling dekat keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia sujud, fa'aksirud doa, Perbanyaklah doa ketika sujud. Apa maksudnya itu ya? Naam, kita lihat di sini. Wa hadzal qawlu huwa alladhi tanam tantabiq alaihi alqaidah. Inilah pendapat yang sesuai dengan kaidah. Berarti pendapat yang kedua yang tepat. Salatnya batal. Hati-hati ya, salatnya batal kalau baca ayat dalam Al-Qur'an. Nah. Kata beliau di sini, al jumhur ihtajju bi anna jinsal qira'ah masyru' fi shalah." Jumhur yang berpendapat katanya enggak batal tadi itu, mereka berhujahkan bahwasanya jenis bacaan itu sendiri kan disyariatkan dalam salat katanya jenis bacaan itu sendiri kan disyariatkan dalam sholat katanya. Wa innama waqa'atil mukhalafah fi makaniha. Hanya saja terjadi penyelesaian pada tempatnya. Seharusnya dia baca Al-Qur'an kapan? Setelah baca surat Al-Fatihah. Tapi dia malah bacanya ketika sujud dan rukuk. Berarti kan keliru tempatnya gitu loh. Nah, kita lihat. Falam yakun hadzal fi'l qadiran ala ibtali salatih. Kata jumhur, kalau cuma semata-mata perbuatan seperti ini, ini enggak mampu untuk membatalkan salatnya. Paham Jumhur tadi kan berpendapat nggak batal. Ini istilahnya itu bantah orang yang akan batal gitu loh. Kalau cuma semata-mata eh, gara-gara batal seperti ini nggak mampu untuk membatalkan sholatnya. khilafil kalam beda kalau bicara. Antum lagi sholat, rukuk, sujud bicara. Wah tadi dompetnya di mana ya misalkan? Sebelahnya mana nggak tahu. Paham ya? Imamnya bilang diam-diam sholat kok bicara. Paham ya? Batal semuanya akhirnya kan? Paham belum? Ini contohnya saja karena pernah kejadian seperti itu karena yang namanya orang bodoh kan banyak. Ya. Ada <laughs> kalau nggak salah itu tiga itu ya. Imam, dua makmum kalau salah itu. Nah, para fikum. Jadi eh empat bahkan. Satu imam, tiga makmum. Yang dua makmum ini bicara dia ngobrol-ngobrol. Makmum satunya bilang, "Salat nggak boleh bicara." Imamnya bilang, "Wah, diam, diam." Maksudnya imam itu ingatkan mereka, batal semua salatnya itu loh. Paham maksudnya? Ya karena kebodohan tadi itu ya, waliyadzubillah Allahu musta'an. Naam. Ini sekedar apa? Menjelaskan di sini bahwasanya berbeda kalau ucapan. Kalau ucapan jelas batal salatnya. Falau takallama insanu wa huwa yusalli batulat salatuhu. Kalau seandainya ada orang bicara dalam keadaan dia salat, batal salatnya. Li'annahu manhiyun anhu fi salati dzati. Karena salat salat zatnya dilarang untuk berbicara. Mohon insyaallah. Ya na'am barakallahu fikum. Jadi perlu berhati-hati. Intinya bagaimana intinya? Intinya innamal a'malu binniyat. Jadi kalau dia misalkan taruhlah di dalam ruku atau sujud dia baca doa, doanya itu ada dalam Al-Qur'an, tapi niatnya dia bukan baca Al-Qur'an, niatnya berdoa, boleh. Tapi kalau niatnya baca Al-Qur'an enggak boleh. Mohon salah. Eh, nah, berikutnya. Wa min dzalika contoh yang lain juga kata beliau Eh, apa kata beliau? Lau labisal insanu imamatan muharramatan ka imamati harir, Masya Allah. Kalau ada orang sekarang pakai imamah surban, surban yang diharamkan yaitu surban yang terbuat dari kain sutra. Masya Allah, surban yang terbuat dari kain sutra, halus. Summa shalla fiha, kemudian dia salat pakai imamah tersebut. solat pakai surban yang surbannya terbuat dari kain sutra. Kita lihat. Nah, bagaimana salatnya? Eh, kita lihat di sini fa salatuhu sahih, salatnya sah. Kenapa salatnya sah? Karena larangnya umum. Ketika salat, di luar salat, di pasar atau dimanapun haram bagi lelaki pakai sutra. Kecuali berapa di malam itu? Kecuali paling maksimalnya berapa? Empat jari. Lebih dari itu boleh kalau untuk berobat. Ya kan itu kaidahnya. Nah, Kita lihat sini. Kata beliau, "Li'anna tahrima lubsil harir laisa khasan tasalah. Dikarenakan pengharaman memakai sutra itu bukan hanya khusus ketika salat. Wa sebagai contohnya, semisal juga dengan itu la shalla fi thawbin harir. Seperti orang yang salat memakai kain sutra. Nah, memakai pakaian terbuat dari kain sutra. Fa salatuhu sahihah. Salatnya sah. Salatnya sah. Nah, tapi Kata beliau salatnya sah bina'an al qaidah. Salatnya sah dibangun di atas kaidah. Apa kaidahnya? anna tahrima lubsi sawbil hari laisa khasan fi Karena pengharaman memakai pakaian terbuat dari sutra itu tidak khusus ketika salat saja. Terus bagaimana kesimpulannya para fikum? Kesimpulannya ini, kesimpulannya perhatikan baik-baik masalah larangan ini ya. Kesimpulannya adalah kalau larangan itu umum, itu enggak merusak ibadah yang dia lakukan kalau dia E, melakukan perkara yang diharamkan tadi itu. Kalau larangannya umum, hanya saja dia berdosa. Kalau larangannya itu khusus setelah datanya, itu nanti apa? Batal sholatnya, batal ibadahnya, dia berdosa. Mohon sholat. Seperti sholat menghadap ke mana tadi? Kuburan. Setelah zatnya ada larangan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang yang sholat tanpa taharah. Layak balullah sholata ahadikum ahda sahata, ya yatawadda. Allah Ta'ala nggak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Paham Nah, wudu ini untuk menghilangkan hadas akbar atau hadas asgar. Hadas asgar. Jadi kalau orang sudah mandi besar, mandi junub, mandi janabah, benar-benar mandi, eh, tuntas, clear, itu sebenarnya nggak wudu nggak masalah gitu loh. Lah kenapa nggak wudu masalah? Karena sudah hilang hadas yang besar. Yang besar sudah hilang apalagi yang kecil. Paham Kaidahnya gitu. Yang besar kan udah hilang atas besar. Ya enggak? Yang besar aja hilang, apalagi yang kecil. Kecuali kalau ketika dia itu mandi, di akhir mandi taruhlah afalnya menyentuh kemaluan tanpa tanpa apa istilahnya? tanpa penghalang misalkan wuduk lagi. Wa illa kalau udah mandi junub, mandi besar, paham ya? Mandi besar ya. Mandi janabah dah clear, tuntas, itu enggak perlu wuduk lagi aslinya. Karena apa? Sudah hilang hadas besarnya. Kalau yang besar aja udah hilang, apalagi yang kecil. Paham belum ini? Paham belum? Ewa. Paham Abdul Ghafur? Ewa na'am barakallahu fikum. Ini penting karena nanti biar tidak timbul pertanyaan lagi itu istilahnya. na'am. Karena wudu itu kan menghilangkan adat kecil aja. Mana ada antum junub kemudian wudu selesai? Enggak bisa kan? Antum junub posisi ini? antum wudu, hilang enggak adat akbarnya? Eh? Hilang enggak? Antum junub, wuduk misalkan, wah namu wuduk Pak. Hilang nggak Ya hilang. Harus mandi dulu kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau antum dengan mandi tadi itu hilang hadas akbar, otomatis yang kecil hilang gitu loh. Itu kaidahnya. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Fasahih, pendapatnya benar. anasnya bel muharram lubsuha Naam la la tukhil bis Pendapatnya benar, pakaian yang diharamkan untuk memakainya itu tidak sampai merusak salat. Tidak sampai apa? merusak salatnya. Cuman dia berdosa. Sawa'un akana indahu ghairuha amla. Baik dia itu punya pakaiannya cuman itu saja ataupun tidak, maksudnya ada pakaian yang lain ataupun enggak. Intinya kalau cuman dipakai untuk salat, salatnya enggak batal, salatnya tetap sah. Li'annahu idza lam indahu ghairuha Falubsuha jaizun darurah. Ini lain lagi. Kalau yang tadi itu dia punya pakaian yang lain, cuman dia menyengaja pakai pakaian terbuat dari sutra. Salatnya sah dia berdosa. Tapi sekarang itu nggak punya pakaian lagi kecuali satu-satunya kain sutra tadi itu, hadiah dari Mbah Fulan misalnya. oh ya? Nah, dia misalkan taruhlah taruhlah apanya aja, mungkin contoh aja sebagai gambaran dia ya, mungkin lagi tertimpa bencana alam lah, taruhlah kebanjiran, habis semua pakaiannya. Nah, datanglah bantuan dari pemerintah misalkan. Ternyata bantuannya macam-macam. Dia dapatkan buka kerdusnya ternyata pakaian terbuat dari kain sutra. Satu-satunya tak itu dah. Karena pakaian yang lain misalkan. Celana dari sutra, jubah dari sutra, kaos pun juga dari sutra misalkan. Dia sholat pakai itu, itu dia nggak berdosa. Sholatnya sah, dia nggak berdosa karena darurat. Beda ya kasusnya. Kalau kasus yang pertama tadi, sholatnya sah dia berdosa karena punya pakaian yang lain. Dia menyengaja memakai pakaian sutra. Kalau yang ini dia nggak punya pakaian lain kecuali pakaian sutra. Sholatnya sah dia nggak berdosa karena darurat. Beda insyaallah ya. Ewan am. Mafhum insyaallah? wa. Kita lihat di, di berikutnya. Kata beliau kembali ke mana ini? Kembali ke langsung kata bawah dulu nanti baru ke atas. Bahkan tadi siyam, seperti itu pula puasa. Falau akala ushariba batal shaumuh. Kalau orang itu makan atau minum batal puasanya. Makan, minum batal puasanya. Kenapa kok batal puasanya? Karena dilarang secara khusus. Walau ikhtaban nas lam yaqtul. Kalau dia ngerasani, ngerumpi, menghibai orang dalam keadaan dia puasa, puasanya enggak batal. Cuma dia berdosa karena riba itu sendiri dilarang larangan umum ketika puasa maupun tidak puasa Haram untuk menghibahan itu, seperti itu. Kita lihat, li'annal akla syurba muharraman fi siyam bi khususih. Karena makan dan minum haram ketika puasa secara khusus. Paham ya? Makan dan minum haram ketika puasa secara khusus. Naam. Paham masalah ini? Paham? Ayo, kita lihat. Wal ghibah haramun fi siyam wa ghairi Sedangkan ghibah, rumpi atau ngerasani atau Nah, kalau membicarakan orang lain atau yang semisalnya yang tentunya ketika tidak ada unsur syar'i ya, tidak ada unsur yang syar'i, kata beliau sedangkan yang ghibah itu haram ketika puasa ataupun juga selain puasa. Walau bisa qamisan fil haji la asama wala al fidyah ala ra'il jumhur. Contohnya berikutnya. Kalau orang haji kan ihram. Yang orang ihram itu nggak boleh dia memakai pakaian yang berjahit kan itu istilahnya. Dia nekat pakai jubah haromen ya. Paham ya? Pakai jubah haromen, ada jahitannya nggak kira-kira? Ada benangnya gitu. Ya, nah. Kalau seandainya ada orang haji, dia memakai pakaian, komis itu semacam kemeja, baju. Misalnya dia berdosa dan mengharuskan bagi dia untuk bayar fidyah denda. Ini berdasarkan pendapat jumhur. Walau ikhtabat nas bahwa muhrim, tapi kalau dia ihram haji, ngerasani orang, menghibai orang, ngerumpi orang, itu hukumnya haram. Paham ya? Menghibai haram. Dia berdosa. Walam talzamhul fidyah, tapi dia enggak perlu bayar fidyah. Paham ya? Dan hajinya sah karena larangan ghibah umum. Kan itu. Tapi kalau larangan memakai pakaian berjahit itu kan khusus ketika haji atau umrah enggak boleh. Nah, ketika masih melakukan ritual ibadah itu ya. Ewa ala ra'il jumhur aidan li'anna al-ghibata la tukhtassu bil karena dikarenakan ghibah itu tidak dikhususkan ketika haji saja haram bi kulli hal maka yang namanya ghibah itu haram atas berbagai macam keadaan haram nah barakallahu fikum seperti itu Walhasil kesimpulannya annama kana muharraman tahriman khassan fi ibadatin aw muamalatin fa innahu yubtiluha wa ma kana 'aman fa innahu la yubtiluha masyaallah. Kesimpulannya ini, kalau pun digaris ya ini yang perlu digaris kalau digaris. Tapi kalaupun enggak digaris anu hafalkan saja. Kesimpulannya apabila nah barakallahu fikum pengharamannya itu khusus dalam suatu ibadah atau muamalah, maka membatalkan muamalah atau ibadah tersebut karena dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sebaliknya kalau seandainya larangan atau pengharamannya itu umum, maka tidak merusak ibadahnya, cuman dia berdosa. Ibadahnya sah enggak? Sah. Paham belum? Jadi bayangan pusatnya antum biar nggak bingung. Larangan eh, ada dua. Larangan yang sifatnya umum. Ini kalau dibawa pada ibadah nggak merusak ibadah. Dia berdosa, ibadahnya sah. Larangan khusus. Larangan khusus ini kalau dibawa kepada ibadah seradatnya karena ada larangan tadi itu batal ibadahnya dia berdosa. Kecuali darurat. Ya kan? Gak punya pakaian lagi kecuali pakaian terbuat dari sutra darurat dia. Dia sholat, sholatnya sah, Cuman dia tidak berdosa karena darurat. Mahum. Ewan eh, na'am. Ikhwan dan azzani wasakumullah. Kita selesaikan tinggal dikit lagi. Naik ke atas lagi kalamnya alimam Sa'di atas itu. Wa kadzalika siyam la fi sihhatihi min wujudi kulli ma yalzam fi. Seperti itu pula puasa harus untuk puasa itu dikatakan sahih, dikatakan sah puasanya kalau terpenuhi perkara-perkara yang harus ada pada puasa tersebut. Waminan minan kifail mutmuftirat dan juga ketika apa hilang bersih dari faktor-faktor yang membatalkan puasa wa kadzalikal hajj wal umrah seperti itu pula haji dan umrah harus apa terpenuhi syarat-syaratnya hilang penghalangnya Wamin min dzalikal muamalat seperti itu pula juga al muamalat transaksi muamalat transaksi ya kal baik jual beli wasyira membeli baik menjual syira membeli transaksi itu pun apa harus terpenuhi syarat-syaratnya kalau enggak terpenuhi syarat-syaratnya enggak sah transaksi jual beli tersebut. Pak, ini berapa harganya Pak? Ini harganya. Harganya ini 50 ribu. Tak beli ya Pak, tapi anak nggak mau bayar. Nggak mau bayar. Hutang nggak boleh, hutang juga boleh, nggak mau hutang juga Pak. Pokoknya tak beli tapi aku nggak mau bayar. Berarti nggak terpenuhi syaratnya. Hanya yang ada situ cuma ijab kabul kan harus sah itu ijab kabul. Bukan cuma ngambil barangnya, nggak mau bayar barangnya nggak boleh. Paham ya? Barang diambil, bayar, gitu Paham ya? Pembayaran terjadi, tukarlah barang uang menjadi milik penjual, ya kan? Pembelinya mendapat apa? Barangnya, itu istilahnya. Naam. Wal ijarah apa ijarah? Perkontrakan. Perkontrakan ijarah itu kontrakan. Antum punya kos-kosan, eh, punya kamar banyak kita gitu, kontrakan. Nah, tapi kontrakannya itu sudah dikontrak orang lain gitu loh. Ini pojokan sana yang ruangan eh, nomor berapa? Nomor 3 itu Pak, kontrakan. Lah ada orangnya enggak? Ada orangnya. Tapi kontrakan aja enggak masalah. Bapak kalau malam, mereka kalau siang misalkan nggak bisa. Itu nanti masuk dalam wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal musabbanu. Dan kita lewati dalam kaidul fikih ya kan wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Sesuatu yang sudah tersibukkan dengan transaksi atau perbuatan atau sesuatu itu nggak boleh disibukkan dengan yang lain lagi. Ini kamar ini sudah disibukkan dengan dikontrak orang lain, jangan dikontrakkan ke orang lain lagi kecuali kalau yang pertama ini sudah selesai kontrakannya. Paham belum? Ewa. Jadi penting seperti itu ya. Jangan sampai nah barakallahu fikum antum ngerentalkan mobil, mobilnya belum selesai rentalannya direntalkan orang lain misalkan. Ribut nanti yang terjadi. Nah, kita lihat lagi. Wa jamil mu'awadat wa tabarruat dan semua jenis muawadat mu'awadat itu nah barakallahu fikum seperti misalkan tukar menukar barang atau seperti contohnya Nah, barakallahu fiikum atau mengerjakan orang karyawan ngasih gaji itu masuk juga. Wa tabarru'at, tabarru'at itu seperti nah barakallahu fiikum bersedekah uang, paham ya? Memberikan sumbangan, tabarru'at sumbangan itu tanpa diminta. Nah, la tasih wa tanfut illa bistima'i syurutiha wa intifa'i mawani'iha wa hiya mufsidatuha. Artinya apa? Itu semuanya tidak sah dan tidak terlaksana kecuali dengan terkumpulnya terkumpulnya syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Penghalang di sini maksudnya adalah yang bisa merusak. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fiikum. Paham belum ini? Antum paham belum? Alhamdulillah. Abdul Ghafur. Ayo na'am. Berikutnya. Wa kadzalikal mawaris wan nikah wa ghairiha seperti itu pula mawaris, masalah harta warisan. Dikenal juga dengan apa? Tarikah, harta peninggalan. Ya enggak? Warisan itu karena ditinggal mati oleh pemiliknya gitu. Kalau pemiliknya masih hidup, kok dibagi-bagi kan bukan warisan namanya hibah, pemberian. Itu dipahami baik-baik biar tidak gagal faham. Wan nikah, pernikahan pun juga sama. Pernikahan dikatakan sah itu kalau terpenuhi syarat-syaratnya hilang penghalang-penghalangnya. Nah, barakallahu fiikum. Wa syurut hadhihi asya wa mustidatuha mufassalun fi kutubil fikhi kata beliau. Syarat-syarat mengenai perkara-perkara ini masalah harta warisan, pernikahan dan juga pembatal-pembatalnya, perusak-perusaknya sudah dirinci dalam kitab-kitab fikih. Yang kita bahas sekarang ini bukan kitab fikih tapi apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah sehingga tidak perlu panjang lebar. Apa maksudnya? Naam. Kitab fikih ada sendiri seperti yang kita baca malam itu kan, kitab fikih namanya. Walihada idza fasadatil ibadatu awil muamalatu aw ghairuha min al-uqud wal fusukh wala budda min ahadi amrayn. Masyaallah. Patokan untuk masalah tidak terlaksanakan sebuah perbuatan. Kita lihat. Oleh karena ini, apabila ibadah itu kok rusak, transaksi kok batal, mau transaksi jual beli atau yang semisalnya, kok nggak jadi transaksi, kok dibatalkan, itu pasti tidak terlepas dari dua perkara. Semuanya masih seperti itu. Ibadah kok rusak ya, ibadahnya kok batal ya, kok nggak jadi transaksi ya, kenapa dibatalkan jual belinya? Itu kata beliau tidak terlepas dari dua perkara. Tidak terlepas dari satu, salah satu dua perkara. Apa itu? Imma ikhlalu bisyai'in min da'aimiha wa syurutiha. atau beliau, sebab pertama apa? Karena adanya kerenggangan, nah, kekurangan syarat-syaratnya. Tadi enggak terpenuhi syaratnya, ya enggak? Sebabnya karena itu kan seharusnya syarat ibadah ada berapa? Ikhlas dan mutabaah. Dia cuma ikhlas toh, enggak diterima. Dia cuma mutabaah saja enggak terima. Nah, itu wa imma biwujudi mani'in yunafiha wa yufsituha imma syarat-syaratnya terpenuhi tapi ternyata ada penghalang-penghalang yang menggugurkan transaksi tersebut dan merusak transaksi tersebut wa man tatabba'a dzalika wajadahu muttaridan ghaira muntaqidin ghaira muntaqidin artinya apa barang siapa yang mengecek dan meneliti mengenai hal tersebut maka niscaya dia akan akan menjumpai kepastian dan tidak bisa terpatahkan atau terbantahkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ukurannya tadi itu. Antum ibadah kok dikatakan batal ibadahnya loh. Kok dikatakan nggak terima ibadahnya. Jual beli kok dikatakan rusak. Itu pasti tidak terlepas dari dua, salah satu dua perkara tadi itu. Ima karena tidak terpenuhi syaratnya atau ima apa? Ada penghalang-penghalangnya. Paham belum? Nah, contohnya antum kan jual. Ini yang terakhir ya. Contohnya antum jual beli online, Pak mau beli Jubah Haramain enggak? Mau? Warnanya tinggal apa warnanya ini? Tinggal hitam katanya. Ngomongnya hitam itu. di foto kirimkan, share warna hitam. Ori atau KW kata kata bapaknya ori katanya. Ya. Padahal kita tahu kan tanda-tanda ori bagaimana kan? Ternyata setelah dikirim warnanya bukan hitam, warnanya biru KW lagi. Akhirnya boleh nggak dibatalkan? Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apa maksudnya itu? Nah, Janjinya Bapak tadi kan ori, warnanya hitam. Dicek ternyata di dalam jubah haromen itu di dalam itu kantongnya nggak ada kancingnya. Kemudian nggak ada nomor serinya di sini. Paham ya? Paham ya? Berarti kan KW. Warnanya biru lagi, ngomongnya hitam. Batal transaksi jual beli karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.